بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, pendengar sekalian, di mana saja semoga senantiasa bersanding dengan taufik dan hidayah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan seputar masalah puasa wabil khusus Ramadan dan nanti kita akan bahas puasa-puasa yang lainnya seperti Sya'ban, Rajab dan yang yang termasuk puasa-puasa yang mungkin dianggap sunnah oleh sebagian masyarakat ternyata tidak ada dalil dan tidak ada sandarannya. Pada malam hari ini kita akan khususkan mukaddimah atau pendahulu kita sebelum membahas masalah detail-detailnya puasa. Perlu kita ketahui bahwa orang di dalam menghadapi puasa ini terbagi menjadi dua. Satu kelompok yang menyambut Ramadan dengan penuh sukacita gembira karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, mereka-mereka ini tahu nilai dan harga puasa itu sendiri dan sekaligus dibarengi dengan rasa kerinduan untuk ingin selalu ketemu Ramadan yang mubarak. Ibarat tamu, tamu yang istimewa ditunggu bukan hanya persiapan satu dua bulan, bahkan mungkin setengah tahun, satu tahun penungguan dan penantian itu dilakukan dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena itu tidak lain semata-mata karena tamu itu dianggap di dalam atau di dalam pandangan orang tersebut, tamu tersebut bernilai, berharga. Ya tidak ada tidak ubahnya kalau kita sekarang punya tamu yang tamu itu besar, tamu itu agung, tamu itu berharga, maka persiapan pun dari mulai ngecat rumah, persiapan peralatan tempat tidur dan juga yang lainnya disiapkan dengan baik. Sambutannya pun sambutan penuh dengan dengan kegembiraan dan sukacita. Berbeda dengan orang yang tidak tahu nilai daripada tamu itu. Dan juga berbeda jauh dengan orang yang tidak tahu nilai Ramadan Ibarat sekarang seorang bayi di tangannya sekarang ada emas satu kilo dengan golekan, dengan gampangnya emas satu kilo itu dilempar untuk merebut golekan yang dianggap bayi tersebut manis dan mungkin lebih mahal. Maka Ramadan menjadi bulan-bulanan, bukan bulan suci. Bagi segelintir, bahkan mungkin bagi sebagian besar umat Islam, karena Muslim tersebut tidak tahu nilai daripada Ramadan. Alasan yang kedua kenapa orang tersebut menyambut Ramadan dengan sukacita, karena di dalam hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sepanjang tahun, dia gunakan untuk berbagai macam aktivitas ibadah termasuk puasa. Sudah biasa, jadi ketemu Ramadan nggak kaget. Wong saya masalah soal sholat itu sudah terbiasa kok. Jangankan sekarang ini hanya sholat lima waktu, rawatibnya lengkap, tahajudnya lengkap. Jadi ketika dia sekarang ini ketemu Ramadan semakin rindu karena tahajudnya semakin mantap dan berkualitas. Tapi kalau sekarang orang hari-harinya sepanjang tahun tidak pernah puasa, tidak pernah sholat. Jangankan yang tahajud, lima waktu saja kadang nggak lengkap, aduh, dengar teraweh sebelas rekaat, apalagi dua puluh satu rasanya berat sekali itu. Kemudian selanjutnya, orang tersebut gembira dan sukacita menyambut Ramadan karena dia faham. Meninggalkan kelezatan untuk meraih sesuatu yang lebih lezat, yaitu kelezatan di akhirat, merupakan syarat mahar mas kawin yang harus dibayar oleh semua orang mukmin ketika ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga orang ketika puasa itu lisaimi farhatan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk menyambut kegembiraan yang lebih, dia rela untuk kehilangan berbagai macam kenikmatan sementara dunia, termasuk makan minum, ataupun menggauli istri di siang hari. Kemudian orang tersebut juga bersuka cita ya bahkan bergembira menyambut kedatangan Ramadan tersebut karena dia faham bahwa bulan Ramadan adalah bulan musim taat. Ya, musimnya berbagai macam ibadah. Bahkan kalau kita lihat Masya Allah tidak ada ibadah yang gampang, yang enak dilakukan, yang banyak sekali kecuali di bulan Ramadan. Coba kalau kita seumur-umur bisa sholat rutin habis terawih ini habis sholat isya sebelas rekaan. Masya Allah. Itu tidak akan kita temukan di di luar bulan Ramadan. Adapun kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang e, kecut, kelompok yang murung, dan kelompok yang sedih ketika kedatangan bulan Ramadan. Karena alasan sangat mudah sekali. Satu, sepanjang tahun hari demi hari digunakan untuk menikmati berbagai macam kelezatan makanan dan minuman. Hari-harinya hanya dipenuhi untuk mencicipi berbagai macam masakan dan menu makanan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan beratnya bukan main. Dan yang kedua, alasan yang faktual, karena dia sepanjang tahun teledor dan kurang perhatian terhadap ibadah. Puasa tidak pernah sunnah-sunnahnya, sholat juga ogah-ogahan, maka ketika datang bulan Ramadan sedihnya bukan main. Dan yang terakhir, yang kebalikan tadi karena orang tersebut tidak tahu nilai dan harga Ramadan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari tujuan kita berpuasa tidak lain seperti yang tertuang di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Takwa menurut definisi Abdullah ibnu Mas'ud Hendaknya Allah itu yang paling ditaati, jangan dimaksiati. Hendaknya Allah itu yang paling diingat, jangan dilupakan. Dan hendaknya Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Ini kalau takwa menurut definisi Abdullah Ibn Mas'ud. Ada definisi lain dari para ulama dan ini kebanyakan para ulama mendefinisikan takwa menjaga dan melindungi diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Namun perlu kita cermati, di sana ada riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya ketika beliau menafsiri Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab Wahai Ubay, apa sih sebenarnya takwa? Maka Ubay pun menjawabnya dengan jawaban yang cukup diplomatis. Wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya Tuhan sekarang belajar, berjalan di semak belukar, rumputnya hijau ranu, di bawah rumput ada duri-duri tajam, bagaimana Tuhan berjalan? Maka Umar pun menjawab dengan sigap, saya akan jalan hati-hati. Katanya Ubay bin Ka'ab, itulah wahai Amirul Mukminin yang disebut atau yang dinamakan hakikat ketakwaan. Jadi seorang muttaqin sebagaimana orang yang takut menginjak duri hutan maka dia akan jalan hati-hati, menyingsingkan lengan, maka orang muttaqin akan hati-hati jangan sampai injak duri. Kalau durinya hutan jelas, durinya Allah tidak lain adalah maharimullah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi inti daripada uh, muttaqin adalah orang yang sangat hati-hati di dalam kehidupan ini, di dalam berjalan di, di muka bumi ini tidak menginjak duri-duri Allah yaitu larangan-larangan Allah. Dan takwa itu mengarahkan kita, kuasa itu mengarahkan kita kepada ketakwaan itu. Coba bayangkan sekarang bagaimana orang itu dilatih untuk taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan. Jangankan yang haram, yang halal aja nggak boleh. Istri sendiri nggak boleh. Makanan-makanan sendiri juga nggak boleh. Saya punya duit kok sekarang siang ini beli es campur juga bisa. Nggak boleh haram. Ini kan latihan ibaratnya yang halal aja bisa dihindarkan apalagi yang haram. Maka setelah Ramadan minimal yang haram deh dihindarin. Kalau sekarang menghindar dari istri sendiri aja bisa, sederhananya kan apalagi istri orang lain kan gitu. Kemudian di sini motivasi bertak ini motivasi puasa. Pertama perlu diketahui motivasi utama puasa adalah keimanan. Tanpa keimanan kita tidak akan mendapatkan puasa kita secara sempurna. Coba bayangkan, sekarang ini kalau kita lagi kehausan dan kelaparan, di rumah tidak ada orang masuk kamar kemudian makan atau minum siapa yang tahu. Nanti keluar kamar pura-pura ngelemes begitu, ini semua yang mendorong adalah keimanan. Maka yang diajak pertama kali or, di, ketika puasa di dalam firman Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Pada hakikatnya orang yang tidak memiliki nilai keimanan sulit sekali untuk diajak berpuasa. Kemudian motivasi yang kedua adalah akhirat oriented. Artinya ketika kita berpuasa itu hanya semata-mata orientasi kita adalah ke akhirat Bukan untuk hanya mendapatkan satu keuntungan sesaat, ah, saya puasa biar gendut saya hilang, atau saya puasa biar saya itu mendapatkan pujian di tengah masyarakat, atau yang lainnya. Ini semua uh, perlu kita uh, apa camkan dengan baik. Inilah beberapa hal motivasi sekitar masalah puasa yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pengertian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja berada, Eh, kita akan terus melanjutkan kajian kita berkaitan dengan siang khususnya siang Ramadan dan bagi mereka yang sudah mengirimkan SMS-nya Insya Allah kami akan bacakan dan bagi yang ingin menghubungi kami di tinggal pun kami akan menghubungi Namun beberapa kita akan istirahat sejelas eh, sesudah yang berikut ini. Perkenalkan di mana saja Anda berada bagi antum yang uh, eh, menyimak acara kajian kita malam hari ini yaitu insyaallah yang berkaitan dengan asal dan tadi terakhir untuk sumber kita Suzana Abidin menjelaskan motivasi sel motivasi puasa Eh, pertama tadi karena keimanan, yang kedua akhirat oriented, mungkin masih ada lagi saat yang belum disampaikan berkaitan dengan motivasi Islam ini. Iya, yeah. kita bersingkat saja, kemudian kita akan berpindah kepada keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Yeah. Yang ketiganya adalah menumbuhkan sikap istislam yaitu ketundukan. Kalau kita lihat esensi utama puasa adalah bagaimana menggiring orang untuk memiliki sikap tunduk. Ya, dari mulai kita caranya buka, ya. Sekarang siapa saja, titelnya kayak apa saja, biarpun gubernur kalau belum ada nggak berani itu makan. <laughs> kalau coba-coba makan bisa batal. Ketika pada waktu sahur juga begitu, kalau sudah eh, fajar, sudah fajar mulai menyingsing, maka semua juga menghentikan makanan ini semua melatih kaum muslimin yang berpuasa untuk memiliki sikap ketundukan dan yang keempat adalah melatih kita untuk bersosialisasi di masyarakat. Di mana ketika orang berpuasa merasakan lapar dan dahaga, ketika itu merasakan apa yang dirasakan oleh seorang miskin. Kalau saja saya, kalau saya sekarang hanya kelaparan setengah hari, bagaimana dengan orang yang kelaparan berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan eh, apa namanya yang dialami di dalam kehidupan eh, kekurangan makanan itu bukan hanya siang bahkan malam. Ini semua yang memotivasi kita untuk berpuasa dan untuk melakukan ibadah Ramadan. Kemudian di sana ada keutamaan puasa secara umum baik puasa yang wajib maupun yang sunnah. Perlu kita ketahui bahwa puasa adalah as mujunnatun junnatun taming. Tameng ini memiliki dua sisi. Tameng di dunia sebagai tameng syahwat karena dengan orang puasa itu mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melanggar berbagai macam pelanggaran. Ini semuanya melatih untuk menahan nafsu. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa dikendalikan. Makanya nafsu itu ketika puasa adalah meredup, meredam, bahkan menstabilkan nafsu kita tidak meledak-ledak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada pemuda yang telah mampu menikah untuk menikah kalau tidak puasa, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya ma'syarus sabab manista ta'aminkumul ba'ah yang dimaksud ba'ah ini adalah segala kemampuan dari seluruh sisinya untuk menikah. Falyatazawwaj, hendaklah bernikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Waman lam yastati' barang siapa yang tidak mampu fa'alaihi bisawmi hendaknya puasa Fainnahu innahu lahu wija karena puasa itu sebagai obat. Ya. Di sini berarti junnatun minas syahwat sebagai tameng dari syahwat. Karena diri kita dilatih untuk meninggalkan hal-hal yang disenangi nafsu untuk apa meraih keridhaan dan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian di sana ada ungkapan innal jannata mahfufatun bil makari sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak wa anna nara huffat syahwan dan neraka itu dikeliling oleh berbagai macam bentuk syahwat dan puasa itu menghancurkan syahwat itu memecah supaya tidak menguasai diri seseorang yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam intinya adalah hawa nafsu dan syahwat itu pasti akan menghancurkan dan menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Kemudian tidak kalah pentingnya juga Rasul mengatakan asya mujunnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan e, dari Jabir. Artinya puasa itu tameng yang digunakan tameng seseorang dari api neraka. Jadi junnatun fid dunya anis syahwat dari syahwat dan tameng di akhirat dari neraka. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud tameng itu mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah tidaklah ada seorang hamba yang puasa di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka sejauh lima ini tujuh puluh ribu ini tujuh puluh eh, tahun di dalam hadis yang lainnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi walaupun hadisnya ini ada dhaif cuman di sana ada tabi yang bisa menguatkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir man shama yauman fi sabilillah barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan Allah akan menjadikan antara dia dengan neraka sebuah khandak yaitu parit yang jaraknya jauhnya kama baina sama'i wal ardi sejarak langit dan bumi. Subhanallah. Kemudian yang kedua, puasa adalah satu amalan yang paling utama, paling gampang memasukkan orang ke dalam surga. Oleh karena itu di sana ada hadis Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Qultu ya Rasulullah, saya katakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah tunjukkan kepada kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kala Rasulullah mengatakan alaika bisawm fa innahu la mitra lahu. Jagalah puasa, tetaplah kamu berpuasa karena tidak ada amalan yang bisa membandingi puasa. Sampai di dalam hadis nanti juga kita akan bahas asyamu li wa ana ajzibihi. Puasa itu adalah milikku katanya Allah dan akulah yang membalasnya Nanti kita akan tafsiri maksudnya apa itu. Yang ketiga, keutamaan puasa secara umum baik yang Ramadan atau bukan Ramadan, as-saum yuwaffas saimuna ujurahum bighairi hisab. Jadi puasanya apa? Pahalanya orang yang berpuasa itu akan dipenuhi Allah tanpa hisab. Perlu diketahui karena di sana ada hadis yang bunyinya as-saumu nisfu sabr puasa itu separuh dari kesabaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sementara kalau kita lihat ya, puasa itu penuh dengan nilai-nilai kesabaran. Maka di antara ulama ketika menafsiri wasta'inu bis sabri was salat yang dimaksud sabar di sini adalah as-saum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Jadi As-saum di situ yang dimaksud sabar. Sementara Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kalau memang orang yang sabar itu akan diberi balasan tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung, sementara puasa adalah bagian daripada kesabaran dan lengkap semua. Karena sabar itu kan dibagi menjadi tiga. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, puasa juga ada itu. Sabar di dalam berbagai macam e, ibadah ketika mau sholat yang wajib, mau yang sunnah. Sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Karena di dalam puasa itu juga ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Hal-hal yang membatalkan e, puasa yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Dan Orang yang berpuasa itu juga dituntut sabar atas takdir ketetapan Allah. Barangkali dengan puasa itu sakit, dengan puasa mungkin tubuhnya berkurang, kurus, rusak, dan yang lainnya. Maka orang yang berpuasa mendapatkan pahala tanpa dihisap karena puasa itu adalah kesabaran dan untuk menumbuhkan kesabaran sangat efektif lewat puasa karena seluruh sisi kesabaran itu ada di puasa. Kemudian yang keempat, disa'imi farhatan. Bagi orang yang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Dan yang selanjutnya nomor lima, bau ini, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa siyam. Setiap anak Adam, setiap amalan anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Fa innahu li itu adalah milikku wa ana ajzi bihi akulah yang membalasnya. Di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani memberikan 10 alasan makna wa ana ajzi bihi. Namun di sini saya ingin turunkan beberapa makna saja di antaranya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li wa ana ajzibihi. Puasa itu milikku, akulah yang membalasnya karena amalan yang sangat-sangat aman dari dia tidak ada melainkan puasa. Makanya kalau kita lihat nggak ada puasa yang khusyuk, ini puasa kurang khusyuk. Ya, karena kalau kita menciri puasanya orang yang kusuk mungkin badannya lemas ya, kemudian pura-pura sekarang ini uh, jalannya nunduk kemana-mana nunduk tidak. Bahkan mungkin badannya ada orang yang puasa badannya seger karena memang uh, kondisi tubuhnya fit. Kemudian dia uh, sementara di dalam hatinya penuh dengan keikhlasan. Maka orang yang seperti ini lebih lebih utama di dalam puasanya. Ada yang mengatakan yang dimaksud asya muli wa ana ajzibihi adalah yang nomor dua karena balasan puasa itu tidak ada yang tahu secara persis berapanya jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan amalan-amalan yang lainnya kan al hasanatu bi asri amsalihah satu kebaikan itu dilipatkan sepuluh terus kemudian dilipatkan sampai tujuh ratus kali kalau puasa tidak Allah lah yang hanya bisa menghargai ini, menilainya, dan intinya Allah akan membalas tanpa hisap, tanpa dihitung-hitung. Kalau ya baratnya begini, kalau kita ingin mengajukan satu proposal sumbangan ke orang yang sangat kaya sekali, kekayaannya Masya Allah, kemudian orang tersebut akan mengatakan, udah deh, nanti akan saya kasih bantuan, gak usah saya tentukan sekarang. Dia akan di dalam hatinya dan juga pikirannya pasti orang ini akan memberikan sumbangan dana jumlahnya tidak terhingga banyak. Itulah ibarat e, tentang wa ana ajzibihi. Kemudian as-saumuli maksudnya e, as-saumuli wa ana ajzibihi ya. Yang dimaksud adalah amalan ibadah atau amal soleh atau ibadah yang paling dicintai oleh Allah di antara ibadah-ibadah yang lainnya adalah puasa. Sebagaimana hadis Abu Umama Al-Bahili tadi, ia bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah tunjukkan amalan yang paling bagus. Sehingga dengan amalan itu aku masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan, Alaika bisawm. Kamu harus melakukan puasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena tidak ada amalan yang bisa membandingi puasa. Nih. Dan di sana ada beberapa alasan-alasan yang lainnya. E, saya kira di sini tidak usah kita turunkan karena alasan yang paling inti asyamu wa anajibihi itu di situ. Wasya junnatun tadi sudah kita ungkapkan junnatun anis syahwat sebagai tameng syahwat dan junnatun anin nar tameng dari neraka. Wa idza kana yauma saumi ahadikum jika di antara kalian sedang puasa fala yarfud rafat itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan kekejian baik yang berkaitan dengan mukaddimahnya. Ya mencium berjumbu ngomong oh, eh, ucapan-ucapan yang bersifat mesra Makanya cukup tidak masuk akal bagaimana remaja-remaja muslim puasa juga pacaran. Hmm. Walayaskhab dan juga teriak-teriak maksudnya tidak melakukan amalan-amalan orang jahil yang teriak-teriak, omong-omong kosong, omong bohong. Jadi mengutarakan ucapan-ucapan yang tidak ada artinya. Sehingga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari juga, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi walisa laysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan omong kotor, maka Allah tidak akan butuh dia itu mau ninggalin makanannya atau tidak. Ibaratnya mau puasa atau enggak puasa sama saja. Fa in sabahu ahadun au qatalahu. Kalau ada orang yang mencoba untuk memaki dalam riwayat lain syatamahu, menghujat, mencela um, atau qatalahu qatal di sini bukan artinya membunuh, mungkin ngajak tengkar. Faliyakul hendaklah dikatakan di dalam riwayat lain merotain dua kali. Innimru'un so'imun. Aku orang puasa mas. Mungkin gitu. Nah, di sana diluruskan atau dijelaskan oleh Syekh ini Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa harus dua kali? Karena sekali untuk dirinya. Katakan kepada diri kamu, kamu ini sedang puasa. <clears throat> Kalau diajak orang untuk eh, apa tengkar, omong kotor atau saling hujat memaki, jangan dibalas. Kamu ini sedang puasa. Dan yang kedua katakan kepada orang yang mencela, saya sedang puasa mas, tolong bantuin saya supaya puasa saya ini utuh. Ya, artinya tolong dihentikan ucapan-ucapan itu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Demi ini zat yang jiwaku ada di tangannya la khulufu. Ya, bukan kha, ya di fathah bahkan di antara ulama mendoifkan terutama adalah Imam Nawawi yang sahih adalah la khulufu fammis saim. Sesungguhnya bau mulut dan khuluf itu disebutkan uh, di dalam lisanul Arab bau mulut yang diakibatkan adanya perubahan sesuatu yang ada di perut. Nah, dari sini juga nanti menjadi bantahan tela orang yang mengharamkan siwakan pada saat puasa karena takut menghilangkan bau mulut. Sementara bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Dibantah kemarin juga kita jelaskan karena bau mulut itu tidak datang dari gusi dan sekitarnya. Tapi datang dari perut maka tidak ada masalah untuk disikatin atau disiwakin. Asalkan jangan ditelan odolnya. Artinya itu lebih harum. La khulufu fami saim atyabu indallahi min rihil misik. Yang dimaksud adyab di sini apa? Di sini ada perbedaan ulama di dalam menetapkan adyab. Apa yang dimaksud lebih harum? Ya. Kalau Ibnu Hajar Al Asqalani di sana mengutarakan atyabu indallah min haitsul jaza. Ya. Orang nanti dibalas di akhirat, mulut-mulut orang yang puasa nanti di hadapan Allah di yaumul akhir itu lebih harum, semerbak baunya dan baunya lebih harum ketimbang minyak kasturi. Ada yang mengatakan bahwa balasan pahala orang yang puasa saking banyaknya, saking bagusnya itu kalau dibandingin dengan minyak kasturi tidak ada tidak ada nilainya apa-apa, lebih harum, lebih bagus. Dan ada yang mengatakan ini pendapatnya Imam Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud atyab di sini adalah aska. Maksudnya lebih bersih, lebih diridhoi, lebih diterima dan mendapatkan pujian dari Allah. Jadi, la khulufu fammis saim atyabu indallahi min rihil misik. Puasa diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah, dipuji oleh Allah dan ridha Allah, pujian Allah terhadap orang yang puasa itu otomatis lebih mulia, lebih harum, lebih bagus ketimbang bau minyak kasturi, aroma minyak kasturi. Lisa'imi farhatan. Bagi orang puasa mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahuma idha aftara farih. Dia men, orang puasa memiliki dua kegembiraan. Idha aftara ketika buka farih gembira wa idha lakiya rabbahu farih ketika ketemu Tuhannya nanti di hari kiamat membawa puasa baik bisaumihi dengan puasanya ia akan uh, berseri-seri bertemu Allah Subhanahu wa taala karena Eh, nanti orang yang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim maka hati yang paling selamat adalah hati orang yang berpuasa wallahu alam Ya, Ustaz, sebelum ada eh, sebelum beberapa SMS kami baca, mungkin ada sesuatu yang mungkin eh, disampaikan. Iya. Uh, tadi kita lebih mengangkat hal-hal yang sifatnya memotivasi, yang senang gitu ya. Maka perlu juga kita bacakan hadis-hadis yang terkait dengan ancaman orang yang tidak berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Abu Umama Al-Bahili qala, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun ketika saya sedang tidur id atani rajulan berarti Rasulullah mimpi kedatangan dua orang fa akhadha kemudian kedua orang tersebut membawa saya kanan kiri ya tangan sebelah kanan sebelah kiri ya fa ataya bi jabalan wa'ira kemudian dia mengajakku ke gunung yang sangat mengerikan faqala kemudian Keduanya berkata kepadaku is'ad hatta idha kuntu fi sawadil jabal ketika menyuruh naik mendaki tiba-tiba saya berada di kegelapan gunung fa idzan ana bi syadidin tiba-tiba saya mendengar suara jeritan yang sangat keras faqultu ma hadihil aswat suara apa ini saya katakan maksudnya Rasulullah Qala hadha awa'u ahli nar. Ini adalah cerita penghuni neraka. Thumman bi Kemudian salah satunya membawaku faidan ana kaumin. Tiba-tiba saya menemukan sekelompok kaum Nabi Araki bihim. Mereka digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Musyakkakatun asdakuhum. Yang pipi dan mulutnya ini pecah-pecah. Keluar darah di tempat-tempat yang pecah itu tasilu asdaquhum daman ya jadi dari mulutnya dari pecah-pecah yang ada di sekitar mulut itu keluar darah tu kemudian saya tanyakan man haula siapa mereka itu Fakila haula illadina yuftirun mereka-mereka itulah orang yang buka qabla tihlati saumihim sebelum waktunya beberapa saat insyaallah orang yang berbuka sengaja sebelum beberapa saat waktu buka itu mendapatkan siksaan seperti ini. Bagaimana yang seumur Ramadan gak puasa itu? Kemudian, bi faidan bi qaumin asaddu syai'in intifaqan wa adnan wa antanhu rihan wa aswa'uhu manzaran. Kemudian saya dibawa lagi ke sekelompok kaum yang perutnya gelembung, kemudian baunya sangat busuk dan pot ini e, wajahnya sangat buruk, penampilannya sangat buruk. Fakultu man haula, siapa mereka itu? Hila azzanuna nawazawani Mereka adalah penzina bentuk laki-laki dan penzina perempuan. Jadi tukang-tukang zina itu, ya, pelacur dan orang-orang yang berzina sampai meninggal dunia belum bertaubat, kondisinya seperti itu. Kecuali yang sudah bertaubat. Kemudian saya dibawa lagi ketemu sekelompok wanita tanhasu thadyahun hayya. Ini payudaranya itu disengat ya, dipatok oleh ular. Fakultu ma balu haula. Kenapa mereka itu di, di, diperlakukan seperti itu? Qila dikatakan hmm. haula illati tamna'anna auladahunna albanahunna. Mereka-mereka itu wanita-wanita yang menghalangi air susunya dari anaknya. Tidak mau menyusui anaknya. Kemudian ketemu anak-anak kecil yal'abuna baina nahrain yang main-main di antara dua sungai. Fakultu man haula, siapa mereka itu? fakila haula idararil mu'minin mereka-mereka itu adalah anak-anak kaum mukminin yang meninggal dunia pada waktu kecil. Kemudian saya didekatkan kepada satu tempat faidan anabi satin. Tiba-tiba saya ter- bertemu dengan tiga orang yashrabuna min khamrin lahum. Meminum khamr dengan nikmatnya. Fakultu man haula. Siapa mereka itu? Saya tanya. Halu mereka jawab. Hada Ibrahim wa Musa wa Isa dia adalah Nabi Ibrahim, Musa, Isa, wahum yantadirunaka. Dia sedang menunggumu, wahai Muhammad. Ini hadirin sekalian, ini ikhwas sekalian perlu diketahui. Hadis panjang seputar masalah ancaman orang yang tidak puasa. Kalau sekarang ada orang yang berbuka puasa sebelum beberapa saat pada waktu buka, itu aja diancam oleh Allah seperti ini. Apalagi orang yang sengaja buka seumur seumur bulan seumur puasa 30 hari. Dengan demikian, saya sarankan kepada kaum muslimin, terutama yang berKTP Islam, sangat tidak etis, tidak layak, tidak puasa. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah, di hadapan Rasul, dan juga di hadapan manusia? Karena kita sudah mengaku innamal mu'minuna ikhwatun. Ternyata kita sendiri merusak mencoreng citra Islam itu sendiri dengan kita tidak mencerminkan Islam kita, ya, maka kita sarankan barang siapa yang sekarang ini tidak puasa terang-terangan kadang-kadang dengan pamernya memakan di, di warung dan juga yang punya warung jangan sampai membuka warung dengan sembarangan tempat karena pada saat itulah Anda sama saja terang-terangan berbuat maksiat Sementara Rasul mengatakan kullu ummati muj kullu ummati muja ini mu'afin illal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Inilah yang bisa kita tekankan termasuk juga tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa yang sekarang ini puasa tapi tidak sholat perlu diketahui itu beda orang yang puas. Ini sholat tapi nggak puasa. Barang siapa yang sekarang ini puasa tapi nggak sholat, maka menurut pendapat ulama, puasa tersebut tidak diterima karena dia meninggalkan sholat dan siapa yang meninggalkan sholat masuk ke dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ahdu bainana wa bainahum as salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Dan sholat itu adalah tiang agama. Sementara kalau orang meninggalkan puasa tanpa ada unsur sengaja dan ingkar kewajiban puasa masih muslim. Tapi siapa yang meninggalkan puasa total dan tidak puasa ini tidak sholat sama sekali, maka dia dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kafir tadi. Ini harus kita hati-hati. Demikian yang bisa kita sampaikan agar kita di dalam melaksanakan rukun Islam sempurna dan kita nanti kembali di akhirat tidak mendapatkan beban berat dari konsekuensi meninggalkan rukun Islam itu, maka kita harus camkan bahwa Ramadan yang akan datang ini adalah kewajiban, bukan hanya sekedar ritual monoton yang kita lakukan setiap tahun. Wallahu a'lam. Baik, pemerintahan demikian uh, eh, bangunan Bang berkaitan dengan pembimbingan kita. Ya, Ustaz, uh, kembali ke awal tadi ya, bahwa ada dua tipe manusia, ketika menyambut Ramadan ada perasaan gembira, ada perasaan sedih. Iya. Yeah. Ada mungkin saudara kita mengatakan saya seorang muslim tapi ketika menghadapi Ramadan biasa-biasa saja. Hmm. Dan kemudian uh, menyambut bulan Ramadan dengan sukacita atau dengan gembira itu bagaimana caranya? Yeah. mungkin juga ada orang-orang yang menyambut dengan cara uh, hubungan ini dengan menghidupkan susah dan yeah. seni. Tolong diberikan jawaban. Kalau kita tilik dari kehidupan ulama salaf sebagaimana di sana ada satu riwayat yang dinukil oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa di antara ulama salaf itu di dalam mempersiapkan Ramadan, setelah Ramadan itu enam bulan berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah terimalah puasaku selama bulan Ramadan dan enam hari separuhnya digunakan untuk meminta dan memohon ya Allah sampaikanlah umurku hingga bulan Ramadan. Oh, bulan. Ya? Iya, enam ya? bulan. Hmm. Jadi enam bulan. Pasca dan kuliah dan badinya. Ya. Iya. Ini menunjukkan keseriusan kesungguhan mereka tentang masalah uh, harga dan nilai Ramadan. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku Muslim ketika sekarang ini mendengar dan juga puasa Ramadan itu akan dekat masih ada ayem dingin-dingin saja, tidak ada perasaan bahwa bulan yang kita akan hadapi ini lain, perlu kita ketahui bahwa perasaan itu hanyalah perasaan nafsu yang tidak tahu nilai dan harga puasa menurut konsep Al-Quran dan Sunnah. Artinya, kalau kita membaca dengan baik, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan memuliakan Ramadan itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ramadan itu, yakin seorang Muslim akan pertama mempersiapkan sebulan sebelumnya membaca kitab yang terkait dengan pelaksanaan bulan Ramadan, mengetahui hukum-hukumnya, mengkaji hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa kalau memang tidak tahu. Apalagi kita kebanyakan setiap hari tidak ngaji, -hmm Kadang-kadang ngaji kita itu ngaji teling ini siping hanya dengar ya Iya. Yang namanya kegembiraan itu diungkapkan, diekspresikan lewat itu tadi. Kesungguhan dia persiapan meminta kepada Allah, ya Allah sampaikanlah umur kita, umur saya sampai bulan Ramadan. Karena memang belum tentu, jangankan jarak satu tahun. Kadang-kadang kurang lima hari, kurang dua hari, kurang sehari. Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Itu ya. Yang keduanya kita pelajari maknanya kita itu betul-betul menyambut serius dan kegembiraan itu kita ungkapkan bahwa Ramadan ini adalah berharga nilai. Saya jangan sampai gagal di dalam puasa ini. Puasa saya harus sempurna. Bagaimana caranya? Kita ilmui, kita pelajari. Sunnah-sunnah puasa, rukun puasa, syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja amalan-amalan yang dianjurkan di dalam puasa itu di, di dipelajari dan setelah masuk juga mencoba untuk mempraktekkan ya dari mulai yang wajib sholat kemudian rawatibnya sunnahnya lalu baca Al-Qur'annya sodakohnya masya intinya kalau orang yang beriman memiliki hati yang jernih ketika masuk Ramadan dia akan masuk penuh dengan sukacita Eh, perasaan hati berdebar-debar itu pasti ada. Hmm. Jadi Bagaimana? tidak tidak dengan cara cara seperti tadi Ustaz ya, menghidupkan malam tertentu Oh, saban. tidak, apalagi nisfu Sa'ban uh, hadis-hadis yang ada keutamaan seputar masalah nisfu Sa'ban itu tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif didhaifkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Maka barang siapa yang sekarang ini makna bergembira antusias persiapan bulan Ramadan itu dengan melakukan aktivitas amal ibadah mengkhususkan di Sa'ban dengan menghidupkan malam-malamnya puasa ini qiyamul mulai dan siangnya melakukan puasa maka ini termasuk perbuatan yang tidak ada contohnya bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in satu kitab yang telah dikenal di pesantren-pesantren ya pesantren-pesantren yang yang yang dikatakan oleh orang sekarang tradisional hmm. ada pokoknya kalau ada kiai nggak kenal kitab Fatul Muin kebangetan gitu hmm. ibaratnya hmm. dikatakan di, di sana di dalam kitab salat bab salatut tatawo bahwa mengkhususkan salat berjamaah pada waktu nisfu saban merupakan bid'atun mungkaratun bid'ah yang mungkarah hmm. Kalau tidak percaya, eh, tolong yang punya kitab fatul Mu'in iya. dibuka. Iya. Ini dan masih banyak uh, di sana juga Sub Imam Al Auza'i menyatakan bahwa kumpul-kumpul berjamaah pada waktu malam ini Sa'ban merupakan satu perbuatan yang makruh dibenci dan makruh di sini bukan makruh menurut istilah sekarang ini. Terus hal yang sangat penting sekali perlu kita tekankan ya, tidak ada juga ritual-ritual bawa apa namanya air, bawa ya kadang-kadang ada bawa tiga botol aqua, empat botol aqua ke masjid, kemudian ditiupin sama ustadznya, sama hmm. kiainya. Syukur-syukur kiainya, ustadznya nggak kena penyakit bengek. Nanti ketularan <laughs> bukan malah sehat walafiat, berkah rezekinya ya. malah sakit. Semua itu tidak ada kaitannya dengan Sa'ban. Tapi kalau sekarang pada malam hari itu sholat sendiri-sendiri di rumah dibolehkan? Nah, boleh. Kalau sekarang e, aktivitas sendiri-sendiri di rumah dikir tidak ada masalah. Yang bermasalah ada istima, kumpul di dalam satu masjid, kemudian melakukan sholat jamaah, dikir, dan mengkhususkan malam itu adalah malam istimewa. Ini yang tidak ada dalilnya. Tidak ada istimewa ya.